Dan kita telah sampai pembahasan yang berada dalam kitab atau risalah Fawaid Imaniyah وعلمية زمن انتشار أوبئة كيدا كيدا beriman dan ilmiah di masa tersebarnya wabah yang ditulis oleh Dr. Ahmad Ibn Mubarak bin Kazlan Al-Mazru'i. Dan kita masuk di kaidah yang ketiga Kaidah yang ketiga di mana seseorang muslim itu membutuhkan ya yeah, kaidah-kaidah atau pijakan-pijakan syariah ya, di dalam beriman dan beramal sehingga dia tidak terjatuh di dalam perangkap syaitan, khurafat, demikian juga hoax atau rumor-rumor atau dia tertimpa kelalaian sehingga dia jauh dari Allah tabaraka wa taala yang gimana kaidah keempat maaf sebelum kita masuk di kaidah yang ketiga iya dan sebelum masuk di kaidah yang ketiga yang dimana kaidah keduanya tersebut, yang dimana seseorang itu hatinya harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak menafikan dengan cara mengambil sebab-sebab. Iya. Sebab-sebab untuk menghindar dari wabah mengambil tindakan-tindakan pencegahan dan preventif. Di sini ada permasalahan penting di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la adwa tidak ada penularan tidak ada penularan penyakit maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan penularan yang dimaksudkan adalah menafikan nafa intiqaliha. Iya. Yeah. Bukan la ya'ni nafa intiqaliha. Bukan maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan tidak ada penularan penyakit sama sekali enggak. Iya. Bahkan yang dimaksudkan di sini adalah penafian keberadaan ya, penularan tersebut itu pengaruhnya pada zat ya. Memberikan pengaruh pada dirinya sendiri ya. Zatnya itu sendiri yang sama sekali tidak memberikan pengaruh tanpa adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang dimaksudkan. Ya, jadi kalau begitu yang namanya penularan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa ya ikhwah, azanallahu ayyakum Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidak adanya langkah eh, atau usaha-usaha dalam menempuh sebab di dalam pencegahan ini merupakan sebab penularan penyakit tersebut. Bisa dipahami ya? Iya. Jadi kesimpulannya kesimpulannya di sini di dalam menyikapi hadis ini seseorang di dalam memahaminya ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Iya. Yang ekstrim kanan beberapa orang itu salah. Iya. Di dia meyakini bahwasanya penularan penyakit itu terjadi pada dirinya sendiri. Ya. Penularan penyakit itu terjadi otomatis. Iya, terjadi sendiri tanpa adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini orang yang memahami hadis ini ekstrem kanan. Iya. Adapun yang ekstrem kiri, beberapa orang dia salah dalam memahami hadis ini, dia menyangka bahwasanya sama sekali tidak ada yang namanya penularan. Ya. Sama sekali tidak ada memberikan pengaruh ya, pada orang lain. Taib. Tidak akan berpindah penyakit itu kepada orang orang lain. Iya. Sudah paham ya? Jadi keyakinan yang benar di dalam memahami hadis ini bahwasanya tidak ada penularan penyakit sama sekali kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian selanjutnya ikhwah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita masuk di kaidah yang ketiga, al-qaidah as احفظ الله يحفظك jagalah الله maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ya. Maka merupakan penjagaan Maka barang siapa yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Iya. Jadi sadar penjagaan itu tergantung dari penjagaan dia. Ya, kadar penjagaan Allah Subhanahu wa taala tergantung dari penjagaan dia, penjagaan seseorang terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu bahaya yang paling terbesar dari perkara-perkara ini yaitu seorang hamba di masa terjadinya bala dia menyanyiakan syariat Allah Subhanahu wa taala dia meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bahkan dia terjatuh di dalam apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan iya oleh karena itu An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala beliau mengatakan dan hal ini dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah dan Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir di jilid 8 halaman 245 kata beliau innal halakata kullal halaka an ta'mal as-sayyi'at fi zaman al-bala sesungguhnya malapetaka demi malapetaka. Engkau melakukan keburukan-keburukan di waktu terjadinya bala. Ya, di waktu terjadinya bala. Dan karena dari ikhwah, azan Allah wa iyakum, di kaidah yang ketiga ini sebenarnya mengacu dari hadis رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوجكن على الإمام البخاري هي درجال صحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنه فبعد روايت كان على الإمام ما أف أتودي روايت كان على الإمام الترمذي هي إيه. من ذو مغنقن حديث حسن صحيح لرجال صحابة أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه سين كتا دمار حديثيني إيه كتا عبد الله بن عباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما تهولون يسير برادة دي لكن النبي صلى الله عليه وسلم ستهاري فقال يا غلام إني أعلمك بكلمات إيه؟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 Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan mendapatinya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Maka ketahuilah bahwasanya umat seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan memberikan mampu memberikan manfaat padamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan sesungguhnya mereka seandainya bersatu untuk membahayakan kamu dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Karena penah telah kering dan lembaran-lembaran iya. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ya, ini dirawatkan oleh Imam Tirmidzi dengan hadis Hasan sahih bahkan di riwayat yang lain selain Imam Tirmidzi lafaznya ihfadillah tajidhu amamak jagalah Allah subhanahu wa ta'ala makana engkau akan mendapatinya berada di hadapanmu ta'arraf ila Allah sarraha ya'rifka fi syiddah kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lapang maka niscaya Allah dia akan mengenalimu dalam keadaan sempit. Wa'alam anna ma akhafa'aka lam yakun liyusibak. Wa ma asabak lak lam yakun liyukhti'ak. Wa ma asabak lam yakun ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا maka ketahuilah bahwasanya apa-apa yang luput padamu maka tidak akan menimpamu dan apa-apa yang menimpamu maka hal tersebut tidak akan luput darimu maka ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Dan sesungguhnya kesulitan itu bersa sesungguhnya jalan keluar. Ya. Kelapangan itu bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya kesulitan itu bersama dengan kemudahan sehingga di sini wahai jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ihfadillah yahfazka ini kata yang pertama eh, yang Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi kalimat yang pertama ini maksudnya adalah jagalah batasan-batasan Allah, jagalah syariatnya, dengan melakukan berbagai macam perintah-perintah dan menjauh segala macam larangan-larangannya. Maka apa balasannya? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Baik itu dari segi agamamu, akan menjaga agamamu, akan menjaga keluargamu, akan menjaga hartamu, akan menjaga dirimu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan mereka. Sehingga apa wali? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini diketahui bahwasanya orang yang tidak menjaga batasan-batasan Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang disebutkan tadi, maka dia tidak berhak terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa taala padanya. Ya, sehingga dalam hal ini memberikan motivasi terhadap seorang hamba untuk menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seseorang yang menyanyiakan Allah Subhanahu wa taala. Menyanyiakan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyanyiakannya dan tidak menjaganya. Iya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 19 الله سبحانه وتعالى berfirman ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Nah, terhadap dirinya sendiri. Dan ini juga sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat orang munafik di dalam surat Taubah ayat 67. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون orang-orang yang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama mereka itu menyuruh membu berbuat yang muncul dan melarang dari berbuat yang ma'ruf dari kebaikan dan mereka menggenggam tangannya mereka telah lupa kepada Allah maka Allah melupakan mereka. Ini syahidnya. Ya. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Iya. Jadi hendaknya ikhwan fi din Allah wa iyyakum jaga dan jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian sia-siakan. Jangan kalian sia-siakan. Nah. Maka yang paling terlebih khusus lagi dari hal-hal yang perlu dijaga dari kewajiban-kewajiban batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala adalah salat ini kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala iya terlebih lagi di masa sekarang masjid-masjid sudah ditutup diinstruksikan untuk sholat di rumah. Iya. Untuk sholat di rumah. Maka hati-hati. Kemudian hati-hati kamu dari menyia-nyiakan sholatmu. Bahkan hendaklah berijtihad bersungguh-sungguh ya di dalam menunaikannya, mengerjakannya di atas syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. yang perbanyaklah mengerjakan apa? Hal-hal yang disunnahkan. Salat-salat sunnah sesuai dengan kemampuan. Iya. kan seseorang yang menjaga kewajiban salat lima waktu, kemudian dia memperbaiki wudhunya, salat tepat waktu, menyempurnakan rukun-rukunnya, dan kekhusyuan dia maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Iya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di nomor hadis 425 dari jalan sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Kata beliau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam خمس صلوات افترضهن الله تعالى لما وقت الله سبحانه وتعالى telah wajibkan من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله أحد أن يغفر له Barang siapa yang memperbaiki wudhunya dan salat tepat waktu serta menyempurnakan rukuk-rukuknya dan khusyuknya maka dia akan memperoleh janji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuninya ومن لم يفعل فليس له على الله أحد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه dan barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut maka dia tidak akan memperoleh janji dari Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka niscaya dia akan mengampuninya dan jika Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Jadi di sini ada isyarat yang sangat penting dari tanda-tanda mengagungkan salat. Ya. Jadi ciri-ciri dari mengagungkan salat adalah sebagaimana diucapkan oleh yang dipaparkan oleh Ibn Al-Qayyim al jawziyah rahimahullah taala rahmatul wasi'ah di dalam kitab al wabila As-Sayyib di halaman 16 kata beliau رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحينها في أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها والحسن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضعفا وعشرون ضعفا Kata beliau, penjagaan waktu-waktu sholat dan batasan-batasannya. Dan pemeriksaan terhadap rukun-rukunnya dan kewajibannya serta kesempurnaannya. Dan semangat melaksanakan sholat tepat waktu. Dan bersegerah kepadanya. Iya. Di sisi kewajibannya. Dan bersedih, berduka cita, walasaf, bersedih berduka cita dan dia merasa kehilangan Iya. Ketika luput dari hak dari hak-haknya. sebagaimana seseorang dia bersedih dari luputnya salat jamaah. Dan dia mengetahui jika dia melaksanakan salat dengan sendiri, maka dia akan luput 27 derajat dari segi pahala. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Uh, dikarenakan sudah waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik wal inayah untuk betul-betul mengerjakan kewajiban-kewajiban dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa uh, terjadinya musibah. نسأل الله السلامة والعافية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم